الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وجعل بينكما طابعة ستا وفضل بعضهم على بعض بالتقوى an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Temanya aneh Nilai gawe ke Ustaz Saya tik tema nama akad tapi menuntut dan menuntun dibawa ke mana ya tema ulang ngebahas akad tapi cara akad ya. tek akad tek akad ya beda sahurup loh akan tek akad rumah ini akan dijual beda dengan rumah ini akan dijual sudah terjual udah. oh akan mau akan nih oh lulus Saya makan siang bagaimana siap menerima kenyataan bagaimana mau akan lihat kondisinya juga melandai begini ya. Uh, apapun dalam Islam harus melalui akad yuk ya, kupluk Ustaz Epi pindah ke Kang Andi teh kunaon teh nginjem pindah sorangan disulap nginjem teh bebeja hadiah merek atau kemana teh itu harus ada akad maka Al-Maidah ayat 1 kan dijadikan iftitah pembukaan Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, apapun harus ada akadnya. Ya. Maka tolong kalau ta'aruf itu namanya lengkap biar mudah diucapkan di diakan terus ada yang solut satu ya Kang Anggar sama Teh Rida di Al Ukhwa oh jadi tiap Sabtu Minggu teh kegiatannya nambahan rumah nikah gitu kan lumayan jadi makan di luar catering catering nah jam sebelah dah ribut, benang akarnya tebenang dah nah Ini bangsa yang ribut ya jadi ya, rulang tuh asir permudah jangan dipersulit Persoalannya keterlambatan kita untuk akad apapun akadnya termasuk akad nikah bukan di akadnya, proses untuk akadnya itu. Mun motor mah kudu aya rekening listrik, kartu keluarga, kelakuan bayi tanggal lahir, tanggal wafat. Can aya kan tanggal wafat. Nomor induk pekerja, buka rekening koran. Padahal Islam sangat mudah untuk hal-hal yang sifatnya ibadah yang bernilai kebaikan maka akad adalah suatu yang berubah terlebih akad nikah itu catat melubah suatu yang tadinya halal menjadi yang tadinya menjadi haram menjadi halal yang baru ditemukan satu hukum yang tadinya haram menjadi halal itu akan nikah maka menikahlah pangkihu yang tempo hari di Sianida tema kesekian surat an 32 nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian yang sendiri loh nggak bosan sendiri aja grup konto ajinya terlalu lama asik sendiri emang enak sholat itu satu tambah satu dua tujuh kita jadi berkah rezeki karena menikah kenapa tisu laku karena cinta nggak pernah kemarau bahagia cari ngesti laparan mencari bahagia sok aslina nikahnya tuh seberapa sih ngenah namangan lejat itu sampai saking asiknya ibadah yang namanya nikahnya tombol mencan jika kalian cuma kesalahan kalian aku aja yang sudah pengen lagi aslina tapi tong dibeja-beja ria Jempling Datang kudu kasep, nu penting payu daripada kasep teh payu di rumah pilihan bukan salah kita kasep gagah pintar bengal nah di amak yang pedih ini jema goreng bodoh miskin bengetna bisa dijelaskan tapi bager yang soleh sokrat pilih mana beda anu benghar kasep pinter gagah tapi pedit yang dia amak ulin ke PPJ ke pasar baru ge nyebak gamis langsung di pola ke tong runtah tapi nu bodoh miskin soleh yang bager naon mah nyebak gamis hoyong nyampah hiji hiji ni soal dikdik sadaya mana kana kana kan, kan. hari ayah antos mah dan miskin sok milih nu mana sok milih nu katilu ustad nu mana nu katilu kan saya pinter soalnya yang bagus di mana barangnya tidak ada yang perfect yang paling penting itu cantik hati inner beauty kamu cantik cantik hati kan cari deh kayak gitu jadi inner beauty this is beautiful Kemarin Ustaz bukankah istilah jodoh itu pasti bertemu Saya kemarin ketemu jodoh di sosial media sampai kopi darat Jadi ingat malah malah meninggalkan berarti pepatah itu salah ya Ustaz. pepatah yang mana jodoh pasti bertemu kan udah ketemu tapi kenapa nggak berjodoh beda aja nah foto nah foto mah halus ada editan beauty ya nama cowok Pertamina berminyak sadeden nggak dia sadeden bantuan Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa yang beriman berakadlah biar sah biar jelas saya paling depan ya kalau ada temen nikah karena lebih riweh untuk mengesahkan satu keadaan itu kudu wasol terima abi nikmat eh terima abi nikah kaneng saha dengan mas kawin seperangkat alat sholat terlengkap sebenarnya tidak seperangkat kalau alat sholat itu bukan sajadah dan mukena saja kudu yang alat wudhu nah restoran anu sisir ngomongnya juga nu arenya ya terus ganggu si lelaki nanti karena nikah pertama meren saya nu beberapa kali nikah sok ganggu. itu teh psikologi bukan syarat sah atau tidak ketika mengucapkan akad ganggu, kudu wasol nyampek bisa makan karunya nu pegok terima orang eh, kira sana, terus saya kurang masuk di tukang tarik sah saya tanggung jawab tanggung jawab karena kata Nabi yasir wala harap ada permudah jangan dipersulit termasuk akadnya itu sendiri nah yang persoalannya kita akan munculkan kenapa sih kalian tuh cantik ganteng tapi untuk akad aja susah si banget gelasok ini sebagai tadarus saja Ustaz Buka Quran surat An-Nur ayat 32 Sebagai review saja recap Bisingan orang jibring barho ngaji ngabring bubar bohong Sebagai stimulus untuk kita lebih menguatkan tekad kita menuju akal kita Generasi tahu bulat Ya Bertauhid bulatkan tekad So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم melihat begitu menariknya sampai saya mau menangis. Ras Kutengarti saya diterjemahkan. Dan nikahkanlah. Oh, berarti nikahnya perin. Ayo disebut perintah, catat. Al aslu fil amri lil wujud Asal perintah itu menunjukkan kepada wajib. Berarti nikahnya wa Ma, uh, eh, al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu menunjukkan wajib. ini disebut al wajib teh al wajibu ma yusabu ala fi'li Dikerjakannya dapat pahala. Wayu akobu ala tarki disiksa meninggalkannya maka apa siksaan bagi orang yang sudah berkemampuan menikah berkemampuan akan tapi tidak mengambil akad nikah pada calon ayah syarat sudah memenuhi cuman takut sama budaya sian teka bayar catering sian teka bayar gedung dilambat-lambat nikah husun sunnati kata Nabi nikah itu sunnahku Paman rakibaan sunnati barang siapa yang tidak mengindahkan sunnahku Falaisa minni tidak diaku sebagai umatnya. Solawat tinggal solawat, tapi perintahnya tidak diindahkan. Berarti rame hati jempe otak purai gawe dalalangke capek gawe di tengah pakai segerindi di teke. Setengah agama itu ada di nikah. Maka wa ankihul aima. Nah, nikahkanlah orang-orang yang sendiri. Ini perintah fil amr. Lalu Ustaz dan nikahkanlah orang-orang yang masih memuja di antara kamu. Tuh jadi tugas Ustaz Allah bang ngawin ngawin ke. Jelma kungan, hayam ku sama dikawin ke. Video ke ke kan di upload tiara. ku hayam hayam aja nikah. Lalu nah, lah nikah juga ha. Ya, ya. lalu Ustaz. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang oh. laki-laki dan perempuan. Hamba saya aja layak menikah, masa kita enggak? Malu dong sama hamba saya. Hamba saya bukan kan enggak sehina itu. Mulia, artinya hamba saya pun dimuliakan untuk hal ini. Lalu saya jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Berarti selama ini kita miskin karena belum menikah. Setuju? Lihat logika terbaliknya. Jika mereka miskin, aku akan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kekabita ayat dia. Mata saya mah. Mereka rawe mah mau mau dicontohan nih. ku ayat i. Iya. Eh ya, astagfirullah. Di mana salahnya saya? Namun kira-kira pernikahan yang jadi perintah ini adalah fitnah ketika diberitahukan, nah, saya jempet tuh, mau ria, Jempet weh. Padilah tinggal aku akan cukupkan mereka lalu dan Allah maha luas pemberiannya maha mengetahui la in syakartum la dan aku bersyukur itu akan aku tambahkan masa Allah berdusta maka yang disebut rumah tangga sukses itu yang tidak satu rumah tangganya Emang eh, rumah mana ini tangga rumahnya loba kenal di kos ewan lantainya luhur luhur teh daripada bikin tangga rumah mending bikin rumah tangga Setuju tidak? Setuju-setuju iraha Judul aralus, yanida, akad, dan lain sebagainya Aplikasi Canggih dengan banget cara nino undangan Wae Begitu wae ya, grup teh Tengah naon kan Kiamat sudah dekat mah aslinya hidup sekali jangan saat nikah aduh di akhirat terjelas nasibnya dua kali cilaka sengsara di dunia sengsara di akhir yang minimal bengah di dunia bengah di akhirat nu lama bengah di dunia tapi sengsara di akhirat atau sengsara di dunia sengsara oke di akhirat Cang. udah Ustaz aman yakin kalau Allah akan lah mulai aku payung kedua enak berarti akan dengan ke namanya termotivasi tapi rada ayah sedikit kemana ya tam penting motivasi nak akan akan tuh singkatan aku akan datangin kamu tapi raha cinta itu tidak cukup dengan menanggalkan tapi harus mampu mengambil keputusan menyatakan menyatukan menanggalkan menunggalkan jangan coba menanggalkan tapi meninggalkan nanti jadi kawin Kedungna mahal nanti jadi kawin jupa-jupana kerubahan nanti jadi kawin sama karena undung ngeretan nanti jadi kawin undung nyinyumkan piring ah ini luas sara begitu wae Tung eh? saya calonnya buka ya sekatnya eh. kamu kakak di dia cokot-cokot kopian catatan sipil di kolektif kan ulah sunatan masalah atau akan masa setuju tidak banyak mun akan masal saya panitiana saya luar nanti. Nantong bebeja kasih daan. Nyeh. Allahumma yassir wa la tu'assir. Karena kata Nabi ada hal yang harus disegerakan. Satu usum sholat, buru-buru sholat, bisa ngeburu wafat. Maksiat buru-buru tobat, bisa ngeburu mapat. Buka utang buru-buru bayar, bisa solat ke, mautnya, ya dulu usum nesboga calon buru-buru usum mau buru-buru kubur ke yang mau saja nikah dikawin yang cacing atau tanda pun mereka segera kan. wasari'u ila magfirah bobogohan mah haram bersegeralah kepada ampunan Allah nyabak oge jadi menang ya saya kenapa? nyebab Andi bebas. Bukan saya suka cowok, karena saya mukmin. Kenapa saya tidak boleh menikah sama sapi? Karena saudara susu. Saya kan sok minum susu ABC. semana kawin sama sapi. Ya Bang Aran sarua sapi Ependi. mahram itu yang haram dinikah karena sudah menikah maka nges wudu ya. jeung majikan mah pak adat kebatal karena sudah haram dinikah. Kenapa haram nikah Punya oh, kawin dua kali karena sudah syah. Kalau semua mereka masjid cium hara Aisyah. Ayo mereka masjid nyium tembok. Saya sih nyium nanti Naik mau ke masjid dulu ayah sini keningnya. Yang indah sih. Ya aku mau Aku pergi dulu ya. Ya tilah mina nanti nanti dunia umat ta'un dunia itu perhiasan wa khairul mata'in al mar'atus salihah cuma kata Andi suka ngomong neng ayamnya punya kamu tadi sedih jawab doa sakinah tenang kalau aku pulang tuh tapi kadang manusia mah ya, nggak cukup dengan apa yang ada ayamnya janji mau kamu cuman mau mau kaji kubur nanya gitu. aku berpikir kamu teh bebannya anak sudah empat perempuan semua mau ngajak hangout kamu mah tetegaan. Malam tiba-tiba ada aja mis kajian di Trans Trio Bandung di belakang. hmm, istriku Tenang. Tapi kan jadi tertenang di jalan deh si Adede kamu cepat pulang. Jadi kadang emang yang meringankan beban kamu dengan mencarikan teman buat kamu. Apa? angkat di neng sok gampangnya mun ayah yang di syaratnya gampang ajarkan aku iman yang kuat ah nggak semewek ya mau kali lalu bersikaplah adil lalu nu lu langkahi dulu mayat kata ayah salaki yang pas pamajikan nama tek di kubur tek ustaz tong teknik kubur dulu aja enggak loncat tinggi nah naon dia bid'ah eh, Ya bala bukan ada kalau nikah lagi langkahi dulu mayatku jangan tak ya jadi mayat rengkahan lah suka kawin tega ya tak tombol aja berat mana minta izin yang minta maaf Yang nulis mau panggil minta maaf palingnya tiru bulan lah pas ya kali itu mah insya Allah istiqomah pas ya itu kan begitu kalau poligami ini bulan pertama piring sama mari fokus tapi kalau mantu kukus dari ganti ku piring plastik resiko mana ada hati yang mau terbagi tapi jadi musrik ketika hatimu tidak mau dibagi berarti engkau mempertuhankan cinta Kita ngobrol sama Dudi Mutakin kalau istri nggak mau dipoligami itu musrik berarti menuhankan suami dan memiliki sifat kebidatangan yang luar biasa tinggalin ayah daurang orang dipacok ku batur sebret selagi orang deketan batur sebret berarti lobang ada daging ayam maka mau korban sembelih yang penting akal eh, sah tidak zina maka ya masyarakat sabar wahai para pemuda hmm, menikahlah supaya terhindar dari zona yang namanya zina wala taqrabu zina jangan mendekati zina mikirnya terbaik baru udah koplok jangan mendekati zina berarti sekali kan eh mendekatan wae teh saya teh kemana wae tafsir teh awailul musallin celaka orang yang salat, yes untung darah jadi dia perlu nangaji wala taqrabu zina ulah zina poe rebo saya teh mana wae takrobu itu koroba yukoribu ulang ada Aing ngaran duaan menukar tiluna setan Matak tongsok maturan, babaturan, terbobogohan, BDKT Kurang jadi panglayar Jadi, non istilah nama, bahasa Indonesia panglayar teh Mencomblang kami disebut setan Kan ketika orang dua pendekatan Untuk sebuah kepentingan, rasa, bercinta Terus orang maturan mana? tau orang setan itu kan Nabi kayak gitu ya kalau pergi berdua saja itu setan awas jangan pergi berduaan nenek bilang itu berbahaya hehehe begitu wae sok atuh kumah supah ada pergerakan tidak dari penjaringan berapa orang yang sudah siap nikah Oh tarbiyah tong liwatin sing ke tarbiyah mau jadi mau egois teh lagi. iya perempuan menurut taat bapak perempuan menyatakan asli ning dah ke ustad ya teh karena ustadnya terbuka tapi kan ustad ge istihoro lah merek kuplu merek itu dengan tapi kemarin menang surat makasih ya yang udah nyuratin berarti tulus kan karena saya pernah menerangkan tidak haram perempuan menyatakan untuk menyatukan seperti Khadijah menyatakan sikapnya rasa cintanya kepada Rasul daripada unak-unak yang gantung guna pikiran Allah tapi pikiran eta nggak boleh musrik nyatakan saja kayak balik ngaji pura-pura batuk tersendat aku ah udah aku ah udah nikah kau sendiri soalnya kalau sendiri ada keem sendiri wae tapi kalau rencangan kunti badan nikah sama kita boleh mempersulit ibadah kita. Nggak sok bagus sudah terbiar. Tapi udah ada chemistry. Kaca. Udah kita sih, bang saya udah. Singalina banget. Semangat mah tutupannya buka Ya Oke, dan cinta mah datang setelah perjalanan chemistry. Maka kenapa ada honeymoon dalam pernikahan supaya dapat chemistry menani muntong lobaan duaan kalewung jadi banget sagoreng kumaha pasangan urang da deui nya eta eh, Sama mungkin ka monyet tong tong rudak tungkahul mar'ah nikahi olehmu untuk mencapai menggapai akan yang kau harapkan itu memang kategorinya empat di jamal liha wajah tapi kan relatif ganteng cantik banyak memutlak menggoreng mah dua lima liha harta materi iya ayatnya tadi mah tongsil nu tadi nanti boga akhirnya jadi boga tadi Deden by the way anak berapa satu nikah umur berapa ini mah harus testimoni nikah umur berapa ayam itu biar jadi inspirasi usia 25 puluh 25 dulu percaya diri menikah kenapa sampai wani mengambil keputusan untuk akad karena tadi yang saya sampaikan di dalam keterangan hadis ya masyarakat syabab Manis atau amin kumul ba'ah fal zawaj. Ya maafkan berarti hafalan hadisnya. Terus wahai para pemuda, manis atau amin kumul ba'ah barang siapa yang diberikan kemampuan untuk menikah fal zawaj, Perintah. Maka menikahlah karena menikah itu fa'inahu innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farji. Menundukkan pandangan yang menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa'alaihi Kalau ah. saatnya belum mampu ya saum saja. Puasa cuma puasa itu jadi sama nih berkepribadian banyak lain ganda khusus no ya dan termasuk juga ayat yang tadi dibacakan keyakinan akan e, kemudahan yang Allah berikan. Berarti Ustadz selama ini Ustadz Deden dari menikah sampai titik anak berapa sekarang? Sekarang satu satu dari dari satu dari istri. Dari satu. Jadi yeah. satu taman satu kan tiga ya. Iya. Yeah. Tuh kan menikah satu Kang Deden satu istrinya jadi tiga. Iya. Yeah. Umur berapa anaknya? Sekarang delapan bulan. Tuh kekurangan rezeki tidak? Tidak. Berarti ayat Anur 32 benar ya? Betul. Ini yang kelihatannya Kang Deden keberatan masyarakat jombloisme ya singleilah ya jomblo pisabilillah ya ini teh sepertinya berat kenapa ada tema di supah tentang akad itu ada kawannya ngambil keputusan Betul. ada tip and trick nggak dulu keberanian anda sampai masuk ke zona ngambil akad siapa dulu yang dibidiknya ibunya atau objeknya ya sebetulnya dulu saya eh, taruhnya cuma ya cuma dua bulan dua bulan dua bulan Gila teuing memang mas seminggu karena saking waniana kita tanya dibuat testimoni kita kenalan berapa lama seminggu hasilnya Masalahnya dua tahun. Stop, stop, satu lagi. Kan ini perlu praktisi ini. Stop, mau deh. Ya dua bulan taruh, tidak pikir panjang lagi karena ingin memang. Uh... Jadi nggak mengenai istilah pacaran waktu itu? Ya? Enggak. Terus mau apa selama dua bulan ke sana? Karena ibu Inyona eh, dekati ibu bapak bapaknya orang dekati didekati objeknya, gelehan. Ya, dan karena memang yakin juga eh, apa yang Rasul sabdakan ya, paman eh, paman rohibaan sunnati falisamini. Jadi ketika kita tidak mengambil sunnahnya, maka sesungguhnya kita bukan termasuk sunnah Rasul. Karena menikah itu bagi kita sebagai seorang Muslim adalah sesuatu yang memang keperluan kebutuhan kita. Jadi Lebih tenang lagi sendiri atau sudah menikah? Oh sudah menikah. Oh atuh ya gimana jaminan etan Ya, jam setengah agama teh ayah dina pernikahan setengah agama loh maka saya gantung baru setengah ini ya kan setengah agama teh dina pernikahan saya kan udah menikah berarti gantung setengah hari gitu ya. terus tip and trick untuk masyarakat eh, jomborisme. ya Uh, barangkali yang pertama yang harus dimunculkan dan ditumbuhkan itu adalah keyakinan sih Ustaz. Wa'bud rabbaka hatta yatikal ya. Sing yakin, hajar we bleh. Eh, KPRS, non teboga duit, tong bicara duit, bicara boga tuh. duit mah nuturkeun. Terus kemana keyakinan? Keyakinan. Yang kedua adalah alasannya karena tadi ikut sunnah Rasul tadi Ustaz. Ber Berquran dan bersunnah ya. Lalu yang ketiga, e, ketika kita sudah memiliki keyakinan dan mengikuti sunnah Rasul, yakin pasti Allah akan memberikan jaminan segala. Dan lebih sakinah ya, litas kuno ya. Insya Allah. Lebih sakinah. Nah, ini naon sih nunggu apa sih kalian? Akan ketakutan masalah rezeki buka surat atau laksan. Ayat Yuk, biar kebuka file-filenya jadi tambah yakin oh geus loba pikiran ibadah mah teu hati ku akal tapi juga dilaksanakeun. Surat At-Tolak ayat 3. Ayat 3. Udah ada ayat. Oh ini nih, saya yang ayat 12 ya. Nanti ulah teolosu. Masalah rezeki ya. Ayat 12, ayat 13. Surat Eh surat, sorry, sorry. Atolak sampai ayat 12 ya. Oh iya. Sok baca Ustaz. Anu wa wa yattaqillah ya. surat At-Talaq dari ayat 2 sampai dengan ayat 3. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, Oh. maka ru- Kepala idah. Hai idah naon? udah apa yang ngajeng saya pina malah setiap setik kamu mau lebih nih ilmu ya, hari idah no. masa menu berapa lama tiga bulan ya berarti tiga kali karseban tiga kali menstruasi khawatir ada sisa sperma sebelum menikah yang masih tersisa jadi jangan menikah dulu ini aturan agama ini yang sudah bercerai pun tidak boleh menunggu lama ini ayatnya lanjutkan saya maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Moving on atau rek balik di singkuku saking tidak bolehnya sendiri di ayat ini. Tom cerai Tom ngosongkeun diri tenggelam dalam kesendirian. Singo ya maka cepat rujuk atau nyari yang lain lepaskan Oke, okay, lanjutkan. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, ya bab akan kudanya saksi kawin mah ulah teko botol jadi saksi kemana haram dikasiri kemana haram ya lalu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah maka syarat nikah itu ada saksi ada wali ada dua mempelai ada hijab ada mahar lalu Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berat, karena syaratnya ternyata harus ada iman bukti kita iman wani Weda iman parentah urusan rezeki urusan belakang. lalu barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya hmm, jaminan mana lagi tek disangsi kan saya waktu itu pengalaman orang tua nggak setuju maka saya katakan ketemunya seminggu tapi saya udah pengen akan teka hati karena kayak panggil ayah naon ya teh ayah parentah Allah ujang bukan naon bukan surat dua rokaat sebelum subuh karena duit mah teu apa tuh teu padilah dua rokaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dah orang tua saya belum paham saat itu lagi bahan pulbu mau apa Daun sama merek pulbu tapi yang kuat ayah menafkan ingin menghalalkan wah oke nikah akhirnya diantarkan ke Bandung pakai motor kat motor Dani di Dangdanan di Bandung jam sarapan gue beli tiga puluh ribu klasik kan kita ngojek kene sama segala manusia pernah sendiri pernah ngojek pernah itu pernah ini tapi cenanya telepon di Garut tapi kudu nikah ya siapa takut sih ya ada orang hari itu pakai sampai clear kan nikah siapa takut gue gak duit tuh ah jadi kamu lain gue duit gue takdir cik ada eta buktinya lain orang nu itu itu nu dia emang gue coba mau apa karena ya, satu pejalan si mama cina nyamu asal ya teteh tamu rek datang pada isa terus pas satena meli we mapai aslinya meli mapai ini pengalamannya tak tukang sate madura di papai meli lah 200 siki terus meli ABC lah 30 gelas pejalan ya, baturan mana nu yang yang nu nusarare di SMS nanti cina WA musim yang mas kawin boga nya nanti ulah teh mana teh ulah gue teh ayah bibitang guys ku bibi di jimatan ayah nomere tiara Kalimantan jadi loba mas kawin teh gitu karena kata indah nari kangen lah naon manjir mas kawin yang penting istrinya ridho ketemu seminggu lobby lobby lobby lobby ternyata syaratnya banyak yang sudah kamu udah mah mohon maaf kan ada nolai Soalnya ah, ditanya sepayu sih. Kenapa nggak ada cerita amin? Cowok mana lagi yang harus aku pilih? Ternyata feelingnya benar. Kan semua cewek pada ya. Di antara menantu paling famous aku hari ini. Karena yakin, tina ayat. Dan janji Allah mutlak benar. Wa may yattaqillaha yaj'al Allah berikan jalan keluar. Pertama, malam pertama teh satu buku gitu teh lalaki nah, datang awe tuh kamar gitu loh tadi na kumaha gitu tapi dah ingat oh iya nomor disebut sah jadi bingung duit loba ngamplok, dah hari ayah gawe menang pere terus digire karena suri coba rekam, jadinya resep nikah ini kadang rindu ben suasana itu teh. Ada pangenangan di rumah pangantenan tengen paling tengen-tengen nyari huntu. Jadi huntu mah bang ripuhna gering telain ngalomok. Raja anu ngalomok anu mau waluh gulung. Saya kunaon eta bencenong itu pipi jadi huntu eh korokok pas mina ya aku waluh. Nah aku waluh sok dah waluh waluhanet Jadi sadar cenah waluh waluh goblok nyari ya nyari pun, nyari tapi beda jeng malam pertama Asen ranggenana kudu nikah ya. Terus asa tahu urusan kesusahan diberi jalan keluar ya. asal dasarnya menikah itu tak Lalu dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dua tahun saya nerima amplopnya karena kawinan terlalu banyak uji lemah. Tidak biasa saya bawa cewek pelukan di motor lalu pengantin anyalnya. Eh, iya ya teh kucuk-kucuk tahe dibawa ke pangkalan ojek kan penumpang mah jaga jarak ya cuma nangke gitu terus si gadonannya dari dia cie nya si ustaz mau mau awe eh tanyakan itu kabaran mas ah ini kau ini tuh eh, goblok yang bicara Bukan nyarikan mana amplop jangan satu baru dah kumpulkan sejuta. Ini yang Nah, di, di jalan lupa panggil. jadi kan sok sok akrab deh mana kawin tapi beja tengah aku dulu nges tong ribut dan nges kawin nangke song songnya amplop nah itu dua tahun tuh ayah le seminggu dua kali kan nerima amplop di babaturan Ternyawan saya kawin kan jadi panjang rezeki ada ayatnya ya. nah, datang dari jalan yang tidak disangka sangkan jadi boga jolang boga pamoyan popo, boga kek Jason Welcome, boga magic gel, boga dispenser, boga selimut merek Sanyang, Domak, Kanal. malah aku selimut rumah sakit sana gitu. Eh, jadi berharga, oh tuhan, Asli nama, tong sirin. Lalu saya lanjutkan ayatnya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dicukupkan, catat. Jadi musrik kita semua ini mesti nggak yakin Allah yang mengatur rezeki nggak yakin Allah yang mengatur jodoh so ada tuh cocok banget nanya kawin mana lah sebetana. Oke, tapi udah diceraikan kenangan ngandeli Dari batas opat. Pasti ya kelebihan, yakin. Kenapa? Laki-laki dan perempuan dipertemukan karena tabiatan sata, tabiatnya berbeda. Adam ada maunya, Hawa hawanya curiga. Gunawan loba awewe, daripada lelaki cetukang heureuy karena awewe mah paling gampang dijeuna teu riweuh jiga lalaki lalaki mah dijieun dibentuk kudu ngabentuk eta mah oge dibentuk na ge beda aww mah set taplokan aduk gadis taplokan aduk kelebihan laki-laki dagingnya lebih awewe dagingnya kurang mata kan untuk saling meleng termasuk dalam tabiat ah, tapi melengkapi nah di sini wadola ba'dhum ala ba'din bitakwa saling melengkapi dalam ketakwa dengan agama maka fadfar bidat tidin tidak cukup dengan wajah kekayaan turunan yang penting ayah agamaan selesai sudah karena janji Allah aku cukup ayah dia sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. nikah itu takdir, nggak jadi urusan Allah, tong sian bikin mereka Allah. Nu penting orang ayah dina taat ka nikah tuh perintah, taati saja. Rizki mah kumar Allah. Berarti nu telat menikah karena dikte Allah. Cuma persoalan ternyata bukan di Allahnya. Kita yang tidak dilayakkan dapat kesempatan barokah yang namanya nikah. Dengan tidak berani mengambil keputusan. Nah, bobogohan bisa. Ayo kawin tuh. Mereka jelas. Plus kali plus sama dengan plus. Janjinya kurang nawan deh. Nutadina halal, nutadina haram menjadi hak. Beda. Sada, can ayah calona lain can ayah. Saya boga, tapi kayaknya can menang. Gus dilelang di sebuah tempat. Janda beranak satu, mapan, hiji anaknya tentara. anak Anaknya Ayah ibu-ibu janda tentara anaknya hiji benghar usiana 25. Lanjut selikeun Rasulullah ge ka Ummu Salamah kolot. Sok cobaan lah lah. Kan buka kesimpulan sekarang nu kolot wae ngeunah poho nu ngora kan genean nu ngora. Sok cobaan. Tong ka ngabahas poligami lah hiji ge campur Edeuk moal eta masalah nama ke tema saya di gaplek. Edeuk moal. Kita yang duduk rek itu wae. Domba golongan manusia aba-aba rek itu wae hidup itu orang? kan. Gedeg moal. Nyari iya, karunya menanti. Ya, rumah makan aja menanti. Ayah rumah makan menanti. Eh kamu nungguan naon? Nungguan lamar ku ijroin iya. Astagfirullah. Dan si ayahnya kumaha Kudu contohan main ku kolot Jadi aja ningali epi akad deh Ya Maka jangan takut Saat Al-Maidah satu lagi ayat satu Tentang tema kita siang hari ini Akad بسم الله الرحمن الرحيم الحدود محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nikah itu hukum Allah. Indahkan. Ambil cepat keputusan. Nanti Allah yang bereskan. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'mal wakilkan segala urusan ke Allah. Aku ingin melaksanakan perintahmu ya Allah. Masa Allah tidak memberi jalan? Di mana ada kemauan, di situ ada ya jalan. Yakin? Ya, cuman persoalannya nanti kita explore melalui pertanyaan dan tanya jawab tahun sih itu menjadi kendala nah oke okay, nanti kita bahas ini sebagai stimulus saja ada sahabat namanya Abu Nuas dia teriak-teriak dengan penuh bahagia dan bangga aku akan lebih kaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala Abu Nuas luas nungadengnya sombong bisa loh punya Allah di lewihan pengharna makhluk nah aku akan lari dari rahmat Allah bagi aneh yang ngomongnya betul mana rahmat emang lupa tina rahmat aku mencintai fitnah betul mambung di fitnah imam malah mencintai fitnah ternyata dia berilmu orangnya boleh berbeda artinya mengeluarkan statement itu yang penting jelas dasar hukum dan alasannya al musbit yatlubu dalil Tentangkan suatu itu harus jelas landasannya ditanyalah oleh raja ditangkap bising jadi kontroversi subversi lalu membuat konflik nanti aku Abu Nuas aja eh maksud omongan antum gitu nah omongan mana eh? antum menyatakan aku akan lebih kaya daripada Allah Allah itu lam yali walam tidak punya anak dan tidak diperanakan dengan menikah aku punya anak katanya berarti lebih mengerti ah ya Allah Allah kau gitu aman berarti aku mencintai fitnah naon maksudnya inna amwalakum wa ajwajukum fitnah sungguhnya hartamu anakmu, pasanganmu ujian, fitnah. Maka aku mencintai anak dan istriku. Karena anak istri itu musuh sebenarnya mah. Kalau frekuensi dalam ketaatan. Nah, Jadi naon kamu akan lari dari rahmat Allah. Aku berteduh dari hujan yang turun. Hujan turun kan rahmat. Jadi nyuhan maksudnya nggak ada masalah. Tapi saya lihat dari statement hadis dari Abu Nuas ini apa keutamaannya? Jadi mereka itu diberikan rezeki lebih sama Allah. Maka doa untuk pengantin itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair yang tadinya tidak memiliki jadi memiliki dan dilebihkan kepemilikannya satu tambah satu kalau saya di keluarga satu tambah satu enam karena anak saya sekarang alhamdulillah sudah empat perempuan semua tong sare Empat perempuan semua, bukan perempuan saya empat. Saya punya anak perempuan empat, bukan perempuan saya empat punya anak. Beda kasusnya. Saya punya anak empat, tapi cikal KB. Kan lain dari sakit anak. Berarti pemajikan oh, ternyata mens of God. Tenang aja. Saya emang gitu cita-cita budak teh. Delapan weh. Tapi kita KB ya lancet gitu di obat bibit dan itu luar biasa rezeki kan Allah tahu ada nggak orang poligami miskin nggak ada ayah kata nggak kebalik dia poligami ya, jadi gawe gawe poligami poligami mau yang pegawai ibadah ya terus tong ngabasa eta kawin lah kawin Hah? Kumaha? Hiji gak cukup. Geus aja kaca cukup teh kerjaan boga ekonomi boga mah teh cukup ya right Oke, okay, ada pernyataan, ada pertanyaan bahwa enjoy aja balon bawa kamu. So, apa sih kendala menikah sampai ke titik akadnya kita teh menik susah sok Mang di mediasi. Sing ayah nu hayang akad ayeuna. Sok. Ngena, saya banyak ini yang terbiasa. Sok pakai nasi. Ya, mangga. Untuk Ikhwan dulu, Ahmad dulu nih. Oh, Ikhwan karena tas desa Barnarosnya. Mangga mangga kan. Tuh. Teriak aja. Cok. Nah, tak kenal maka tak aruf dari mana? Oh ini descriptionnya. Oke, gimana di? Eh, kalau misalnya kita mau angkat, terus si yang eh, pihak wanita itu melarang sedangkan keluarganya itu belum masuk Islam bagaimana hukum saksinya saksi Mami eh, Pak, wali wali hakim wow kau saya sering mengakadkan yang orang tuanya bukan muslim tapi anaknya sudah muslim wakilan aku dalam nikah ilabi wali itu ya kan sebenarnya hadisnya kurang kuat pernikahan dia memang sekarang budaya wali wali hakim bayar terus saya mau gebetan sama apalah bab kan mencerai 540 ribu mayar iwan e ya oke okay. udah siap ini yang ah deh oke mau kalau tari gue bejakan ada ini pasti ruang Ustaz ya uh, kalau kita udah punya pasangannya terus tapi orang tua kita tuh uh, melarang kita untuk melakukan akad karena orang tua kita itu ingin kita itu memiliki rumah dulu jadi apakah kita ngikutin dulu orang tua atau dulu hmm? berarti ya kolotnya tukang properti amin <laughs> alam imam mungkin nutur kan. daun sarang di pinggir jalan ya, sekali nya tuh buka imam? nah mereka sekolah kulkas mulut jadi imam kan, lucu sejak kira-kira budak nukang ais bungsu eh pengen rumah kardus kulkas saya make lakban di gambaran jadi orang kobita sare di dinya hanya atau riwus aslinya ke bang nah, yandir yang mah nya oke okay. ini kan lawan aja yang penting kita niatnya benar ada lagi apa ini kenapa ya teteh tadi dijalankan semangat siap teteh silakan eh tetangga tuh jumlahnya mana teh benar-benar ayat satu ya masalah tempat tinggal ya benar Ustaz ayat satu tinggal kita masalah tempat tinggal tuh kumusa laki lu daik di barawawai kemana nih ini yang timbul kemudian kalau tidak diindahkan perselingkuhan ibu-ibu sekarang tuh nggak pernah kemana-mana tapi sinyalan menghindar ngomong salah ke ayat tadi kareret ayatnya sebentar ya biar valid sebentar sebentar keren banget barusan ayo belum ditutup ayat sebelah janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya Ustaz dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas bukan bukan masalah tempat tinggal tempatkanlah mereka pada nah ayat genap surat atolak tempatkanlah mereka askimu tuh sok bising Ustaz Fitri kamera ngomongnya wantun galet wantun lah galet tidak tulan sakit tuh tengah batikan baca Ustaz Askinuhun min haithu sakantum min wujdikum oh bola Ustaz tau makan di leuwihan ya, ame asup Artikan tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. Berarti kemana saja tugas ikut itu tugas istri namanya juga sakinah maskana, taskun itu tempat pulang mata khasanah di dunia itu kalau bangun tidur badan sehat makanan ada posisi aman keluarga kaciri kabeh pemajikan kerja lawa budak adalah lahir bahagia keluar sehat posisi aman pekerjaan tidak jauh dari rumah karena yang jauh rumahnya deket sama pekerjaan saya kemarin ngisi di BJB Sumedang ya Sampai para cabangnya teh pak, eh bapak lagi ini mana nih? Dudang Ustaz. Ah, setengah genep di Bandung dengan sholat subuh. Langsung pas sumedang, nggak biasa mah yang gitu seawang ya. katanya. Ini si ibunya saat itu ikut. Udah nggak kos aja tuh di sini. Yang penting nggak jauh dari istri. Kenal nggak pemajikannya ditinggalkan? Ya, ngeri. Nah, ini ayatnya. Jadi tempatkanlah non Ustaz mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Catat teteh At-Tahri at ayat 6. Lalu saya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Tuh, jadi mau ah, sok ya arek ah, ini mata saya menyakiti hati rasa laki. Terus kupu diokol, cukup. Emang bisa hamil kupu diokol? call? Di share Aduh, lebar kuota. Bukan jawaban bukan. Ini jawaban bukan. Selesai akhirnya dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya nah, sampai mereka melahirkan. Bukan nurut, padahal kasih janin. Selagi di luar kota, kajian cerai, abis mah luka AA tetap dinafkahi. Sampai jadinya keluar lalu Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Nah, ngeselahir kan nyusuan akhirnya duit tersusunan ya, untuk nutrisi telah dianggap banyak ini yang tidak diberlakukan sehingga terdolimi perempuan lalu dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Wasawirhum kumpil amri dengan baik, tong jadi papasiaan dan jodoh mah takdir. Ya. Tetap duduluran masuk karena anak tadi jadi butuh walinya. Karena saya suka salut ketika ada keluarga bercerai tapi pas nikahkan anak mama ayah cuma jadi janggal aja gitu nggak nggak boleh dilarang lalu dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya direntalkan nggak di sini ibu-ibu ibu-ibu terus atau ada anak mana yang itu nyesesang tapi nanti hati-hati dengan ibu yang sesusuhan kalau ibu itu punya anak tiba-tiba anaknya berjodoh seperti uh, siapa ya ada kasus zaman nabi itu yang menyusul Nabi gara-gara keraguan keraguan sudah nikah udah punya anak Umar bin Yasir siapa ya? Uh, mana yang kena sebenarnya dulu pernah sesusuan anak kamu harus nikah dengan buka budak haram ya oh. disusul Nabi benar nggak pernyataan sahabat itu tapi hanya menyatakan tiga kata kaifa wa qad kila Umar sudah gitu tidak itu dicerai langsung gimana anaknya yang geus tiga tato yang geus tong hitam adik tapi keluar. Berarti tidak boleh menikah saudara sepersusuan karena persoalannya satu darah. Dari mentak satu mana kawin yang sapi karena sesusu. Habis sesusunya. Oke, udah start Ya, jadi gitu teh, ya. Jadi kudu nurut teh kasal laki mari dibawa kalian cecopet gitu. mau asup istilah saja itu, ya. Next ada. Oke, yang merah Ibu. Ini mah harus dibanyakan interaktif ya. Dari Depok sengaja ke sini? Tinggal di sini. Oh, tahu kajian di sini dari mana? Instagram. Berjasa sekali Instagram. salam buat Instagram. Ada yang bisa saya bantu? Mau menikah di sini? Ibu sudah? Alhamdulillah. yang sudah menikah terus kena kasus poligami Ya, izin bukan syarat poligami. Tidak harus ada kelakuan baik dari polisi yang ada yang jelas Ya, lalu yang jadi masalahnya apa? ibu ngobrol deh sama istri saya istri saya harusnya diomongin kayak gitu jadi semua perempuan itu itulah kenapa ibadah poligami itu berat karena ada masalah yang harus diselesaikan secara ikhlas jadi daripada jujur tidak ikhlas mending terjujur tapi melahirkan keikhlasan mau saya maksudnya pret perempuan mah bebe jage oh, mau bebe jage lama nikah jeng muda poligami mah jeng kolot nikah jeng kolot oh nu orang emang jadi orang kudu salto belum tentu bu kalau dipertemukan masalah selesai kecuali memang imannya maka Ibrahim itu nggak neko-neko Ibrahim itu dianjurkan oleh istrinya karena istrinya terlepas dari latar belakang tidak bisa memberikan keturunan atau tidak imannya sama mau menyunah poligami tuturkan Sarah jadi mencarikan si istrinya lain orang neangan kan ayi pandangan dan ku batu ratunya apa amer Kasih nu kada luar nah, nah Ustaz kalau memang bisa diskusikan kan tadi ayatnya wasawir hubil amri musyawarahkan omongin aja suaminya ya daripada selumputan tengenah ku tetangga sok mamah marido pangikan mamah jeng nurek nikah ku Mama Warido jeung nyakarna. Nah itu yang dicegahnya teh nyakarna itu pemirsa. Oh sia nggak deketan salaki aing ieu teh. Sia na, Oh dilalakwa itu jadi rame. Kawin teu aut-autannya. Nah, sumbutkan, sumbutkan, Kayak pagi mah di kuburan memang salaki nggak mau. Nu dia cerik, nu dia cerik saya ucap, ucuk sahur. Tapi istrinya, goblok sih. Tuh, ya, kawin PBB zaman. Terus mau temannya calekan. Susah bu, jalani aja dulu. Nanti apapun persoalannya senyumi. Ntar saya mah jempling. Kayak goblok, kami torek. Calekan gunung itu. Calekan gunung itu jempling. Karena torek. Ya, jadi mau nanya poligami mah kudu torek. jadi Heselan, ini ya. <laughs> Itu bu, kan aja gak masalah. Tapi kan itu dengan objeknya. Si suaminya yang mau poligaminya dilembuti Ada tuh istri, istri teh. Bebeja, ya, sok ridho, tapi nggak sanjung kurang Atau lain poligami nggak sanjung. <laughs> Akhirnya harus memilih. Akhirnya keputusan tidak jelas kan? Kau memilih untuk akhiri kisah ini Kau hempaskan aku tak berdaya ini tuh ya ini tuh ya ini Jadi jadinya sorangan tatong sok moyokan jomblo nya jadi ibu diskusikan tadi ayatnya udah muncul wasyawir kumbil amri itu lebih baik daripada timbul fitnah lebih nyaman saya lihat haji Edwin tuh akur eh subhanallah jadi nukolak ngasuh nu anak nu waranak jiku mah ya tahun saya puasa nabi Ambung puasa tilu tahun mah meneng damai meneng damai. Mantap anjuran untuk menahan kekuatan nikah itu kalau belum mampu tadi bersahur dulu ya. Sahur dulu. Oke, okay? gue diskusikan tadi. Next, oke. Okay? Tadi mau poligami masih kecil. Ini dulu. Sok. Om, enggak enggak apa-apa. Om juga apa. Itu udah bener. Lanjutin gak nih? Lanjutin. Mau nanya yang di belakang tadi jawabannya asal belum puas gitu ya. Ya. Ah, yang di belakang tadi. Huh? Hmm. kan katanya kalau misalnya mau nikah terus kak si Aima harus beli rumah dulu kan hmm. gitu nah kalau misalnya si cowoknya bilang kata orang tuanya kamu harus S2 dulu beres dulu susah dulu, bla bla hmm. gitu nah si abangnya tuh bilang saya tungguin ya deh kata gitu saya kan gak mau nah hmm. terus katanya kata si Nah, ya. nah, terus uh, akhirnya pas saya bilang nggak mau udah beres kuliah. Jadi kantor urusan agama. Stop, oh, saya paham. Teruskan. Uh, pas uh, beres kuliah, uh, kata dia kan dia masih dari KTP ikatan dinas satu tahun kata beres Ini baru. Curhat saya. Dia tuh saya udah pas dia pelantikan akhirnya ketemu orang tuanya orang tuanya bilang tetap harus S2 dulu dan gini gini gini gini hmm. nah akhirnya abangnya maksa sayangnya nggak mau saya bilang ya udah berakhir aja terus kata si abangnya akhirnya maksa ke orang tuanya kata orang tuanya gini so kalau mau dilanjut sama dia gitu yang pertama dari segi adat istiadat katanya kita itu saudara dari segi adat istiadat yang kedua kata kalau mau langsung nikah kata sama si dia katanya gitu kalau mama mati atau meninggal nggak usah datang ke kuburan mama katanya. Nah itu gimana? Kalau dilanjut berarti kita berarti ngelawan orang tua tuh. Kalau nggak dilanjut gimana? Entah itu gimana. Pasti. Maunya gimana? Baiknya gimana? Ngelawan nggak atau gimana ya? Masalah. Banyak menaja. Kalau ada band baiknya. Ini teh kalian kan beda. Beda kasus. Beda kasus. Karena merasa belum puas tuh Ya sudah, saya paham. Niatan karena Allah, mama tuh hanya ngegertak. Kelihatan saja prestasi. kan tebal sekali, ada lah. Harus S2 dulu, S3 dulu, seri sorangan. Niat nggak sih nikahnya? Niat nggak akan datangi yang disepuhkan aku nggak mau jinah mah dan feel aku udah dapet urusan mama mau mati Aican waktu memang mau bisa urusan nanti aku datang ke kubur mama atau tidak kan urusan Idul Fitri ya so kan? mama rek mau. termasuk melawan bukan iya, maka ada ayatnya eh, anu eta ya, walidah walidaini insana walataku taqullahuma ufin walatan haluma au kilau anun karena selama orang tua mau tidak menganjurkan kemusyrikan baru diikuti tapi kalau mempersulit ibadah jangan diindahkan bukan melawan itu mah seperti Ibrahim tidak semua perintah ayahnya diikuti tapi tetap harus dilembutkan hatinya minta doanya mungkin mama punya feel lain mama punya rencana lain pemuaka ayo geus kuat atau mah ini masalah yang harus diselesaikan jangan sampai gini ya kasusnya banyak orang lalu kemudian teh banyak lalu orang kemudian anaknya sudah ngomong sebelumnya ke ustadz selaku pengen nikah tapi ibuku mempersulit si ayah gimana si ayah kepengaruhan si mama oh, berarti si ayah susis Kalian pengennya gimana? Aku gak mau ngelawan orang tua, tapi hubungannya jalankan terus. kenapa aja curhat kau orang. Nanti minta dikawin ke. Akhirnya kan, punten, merit by accident. Nu tadi anak anak non datang, anak kalau non datang. Set, kawin ke budak, panggil alamat ke. Sok ustadz yang amplop sabar hawa ini naon gue itu jadi kena amplop maksudnya kemana kita tuh kecelakaan ayo kamari kamana wae ngecilaka minta diselamatkan budaya yang selamat dicilakakan dengan dipersulit urut ini tebel budaya harus punya rumah kuliah dulu saya sering menikahkan anak-anak yang sedang kuliah justru lebih percepatan suksesnya diperlihatkan karena target sebenarnya punya anak orang kuliah kudu bener-bener intensif gitu asal positif niatnya Justru malah bahaya kalau ini terjadi dinikahkan tetap dinikahkan tapi dari latar belakang yang berbeda. Menutupi aurat saja nikah itu nikahnya tidak berkah dan tidak lama kemudian cerai. Siapa yang jadi korban? Anak. Ini mah harus tetenya harus kepada aja. Kalau memang syarat dan prasyarat yang nggak perlu itu masih seperti jadi benteng yang menghalangi tujuan. Solusinya gimana Ustaz? ya dekati aja Allahnya biar Allah yang melembutkan hati semua yang menghalangi niat baik kita maka tikung di sepertiga malam kalau memang sudah benar cinta setengah mati oke okay? dengan doa doa terbaik kita lalaki nah pakai mic tadi kan? iya, maju itu bisa mik didinya, wireless. Maaf mungkin ini hanya ingin sharing gitu ya. ya. Kebetulan kan karena praktisi juga pengalaman betul yang tadi Ustadz sampaikan kalau saya pernah dengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah hmm. kata beliau kalau ada orang tua yang masih mempersulit pernikahan, pernikahan itu orang tuanya egois harus punya dulu rumah harus punya dulu S2 S3 kasihan ini kan uh, menikah itu kasihan dong kasihan nah, saya mau yang kawin deh jadinya sok husnudon oh kasihan kan dia tak kasihan kasihan kan karena menikah itu nah botol mau ya masalah menikah itu wajib nah banyak kasus-kasus yang masuk gitu ya kan karena saya pengajar kebetulan pernah ngajar di SMA 1 Pasundan banyak yang siswa-siswa Pak, saya sudah tidak kuat katanya sudah terkena fitnah. Baru lihat perempuan aja udah syahwat udah ini. Ya saya saya anjurkan yang menikah datangi orang tuanya. Tapi mereka itu banyak ketakutan-ketakutan gitu. Hmm. Takut apa sebetulnya? Coba yang kalian pemuda takutkan itu apa sebetulnya kalau ingin taruh gitu? Oh, iya ada pertanyaan. Takut apa sih sebetulnya? Betul Eh, kamu yang ketakutan. Takut apa sebenarnya? Oh, gigita muncul, takut ditolak. Nanti saya jawab. Kalau tadi ya menurut teteh tadi daripada memaksakan, kalau menurut saya lebih baik cari yang lain. Karena begini, kan Ustaz Salim Afila juga pernah bilang kalau menikah itu jodoh itu bagaimana rasanya. Kalau ini nak anakmu silahkan menikah semoga berkah tapi beda dengan ini silahkan mau jungkir balik mau nonggeng silahkan itu beda ya karena saya juga dulu begitu itu ini pengalaman saya Ustaz sudah menikah saya sudah menikah dua kali ya. juara ya. cuman sekarang lagi membujang lagi lagi membujang lagi kalau sekarang jadi Dulu saya waktu satu minggu menikah langsung dimusuhi oleh ibu mertua saya. Satu tahun saya dimusuhi. Sok berbagi pengalaman keren. Dimusuhi gitu ya. Akhirnya karena saya pertahankan pertahankan tiga tahun bertahan kandas juga gitu makanya daripada tadi teteh terus ingin keke ke si A itu mending ke saya aja. Ini lagu Evita malah kandas. Ini istikharah lagi gitu. Oh, Soalnya kalau dimulai dengan hal-hal yang negatif dimulai dengan banyak-banyak kesulitan itu pasti kesananya bakal sulit lagi hmm. alhamdulillah sebulan kemarin itu ya saya terus terang kemana-mana gitu e, bahkan ke Sufa juga tolong ini jangan jadi hal yang sepele gitu untuk menikah ini coba kalau yang belum kalau ini kita berbicara yang ingin menikah gitu ya karena kalau yang misalnya masih belum masih normal gitu ya lah alhamdulillah gitu masih bisa menjaga tapi kalau yang udah Dan bener ngebet gitu. itu harus tinggi harus dipertemukan itu segera itu ya, Jadi ya. salah satunya kan direkrut itu anak muda pemuda pemudi agar ya nggak nanti ada yang masuk nih sampai sampai sampai ini oh iya ini yang masuk salah satu panitia sufa ya penjaringannya insya Allah insya Allah diseleksi nggak e, baru saya baru kemarin baru ngobrol cuman nggak nanti disuruh hari ini katanya ininya e, lebih tindak lanjutnya Sebetulnya kalau ngurus jakat ya, itu kan ambilin dapat jatah. Jadi kalau ngurus software pernikahan, dia juga mencari jatah. Tapi ya kan? alhamdulillah, ini saya tidak bermaksud mau mencari istri soalnya tadi juga dari pesantren yang persis Tarokong itu hmm? udah ada yang WA saya alhamdulillah udah ada yang Vialnya dapat ada yang mengizinkan taruh ke rumah gitu. bonus eta mah mang Termacu mangih belut copot <laughs> juara memudahkan orang akhirnya Allah mudahkan kita ya. Tiba-tiba tadi siang baru siang tadi uh, sahabat saya uh, eh, WA ini ada uh, dari pesantren usia 23 tahun mau taruh katanya. Jadi 23 32. 23. Mantap. Ya daripada nanti kan pemuda terutama pemuda nih yang ingin banyak menikah soalnya banyak yang masuk itu uh, ke saya Pak Guru saya udah nggak kuat sampai saya mau maaf onani katanya sampai dia nggak kuat gitu hmm. padahal kan ya udah lulus SMA misalkan ya kamu benar-benar kuliah atau kerja cari sambil cari kerja gitu sambil cari akhwat yang betul-betul karena kan kalau akhwat kan empat syaratnya kalau Iwan itu cuma satu kalau Iwan ada yang udah datang diridoi kesolehannya ya nikahkan kalau enggak nanti bakal terjadi kalau empat akhwat syaratnya apa ya paket tadi sudah disebutkan. Oh iya. Yang cantik, hmm. yang kaya, hmm. yang pintar, hmm. yang agamanya. Bahkan kalau di Timur Tengah itu terkenalnya cerita cerita seorang pemuda yang buta itu hmm. yang dia hafiz Quran, dia bermimpi di malam mimpinya dia e, jadi si pemuda itu udah usia 25 tahun di Timur Tengah terkenal itu ceritanya cerita asli itu. Jadi pemuda ini e, oleh ayahnya nak kamu itu miskin buta siapa yang mau sama kamu hmm, cek bapaknya ya anak bukan dikasih optimisme ya. anak anaknya minta sama Allah dan bersungguh-sungguh gitu dalam mimpinya dia di sepak mimpi bahwa